الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فنكمل الرسالة التي رواها اللالكائي عن الإمام الحافظ سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى شيخ الأئمة وأستاذهم رحمه الله وبقيت مسألتان نكملهما الآن إن شاء الله kita melanjutkan kembali penjelasan risalah yang diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam kitabnya di mana beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Sufyan bin Uyainah Al-Hafiz al-imam dan beliau adalah syekh para imam-imam ahlu sunnah dan ustadz mereka maka masih tersisa dua permasalahan yang akan kita lanjutkan penjelasannya insyaallah masalah al-ula qawluhu rahimahullah wal qur'anu kalamullah permasalahan yang pertama ucapan beliau rahimahullah القرآن quran adalah الله هذا القرآن الذي بين أيدينا مجموع في المصحف القرآن yang ada di tangan kita yang terkumpul dalam sebuah mushaf أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس yang awalnya سورة الفاتحة dan akhirnya adalah سورة الناس من أنكر حرفا منه مجمعا عليه كفر باتفاق المسلمين Barang siapa yang mengingkari satu huruf darinya yang telah disepakati atasnya, maka dia menjadi seorang yang kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hadzal Qur'an huwa kalamullah tabaraka wa ta'ala. Al-Qur'an ini adalah merupakan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu azza wa jal mawsufun bi sifatil kalam dan Allah azza wa jal memiliki sifat berupa sifat al-kalam yaitu berbicara. Qala Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Allah Azza wa Jal berfirman yang artinya dan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jal berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Wa qala Ta'ala falamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu dan Allah Azza wa Jal juga berfirman yang artinya tatkala Musa telah datang ke tempat yang telah ditetapkan oleh kami lalu kemudian Allah Jalla wa Ala berbicara dan berdialog dengannya wa qala tabaraka wa ta'ala ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman yang artinya wahai Musa Sesungguhnya aku telah memilihmu dengan risalah yang aku berikan kepadamu, demikian pula dengan firmanku atau dialogku kepadamu. وقال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات dan Allah Azza wa Jal juga berfirman bahwa itulah para rasul Di mana kami mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Di antara mereka ada yang diajak berdialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat derajat dan kedudukan mereka. قال تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي walau ji'na bimithlihi madada. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kalau seandainya laukan al-bahru midada li kalimati rabbi kalau seandainya lautan itu berupa tinta-tinta untuk menulis kalam kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala niscaya lautan itu akan menjadi habis dalam keadaan masih ada dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang belum tertulis. Walaupun kami akan menambah, walaupun kami menambah lagi dua kali lipatnya atau yang semisalnya dari lautan tersebut. قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau annama fil ardi min shajaratin walau annama aqlamun, walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu wal bahru yamudduhu min sab min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Kalau seandainya di muka bumi ini ada pohon ولو أن ما في الأرض من بحر لا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أي لو كل شجر الأرض تحولت أقلاما صارت أقلام نعم. إيه؟ أيوه. وسبعة أبحر كلها مداد ويكتب بها كلام الله نفد الشجر ونفد البحر السبع البحر وسبعة أبحر معه ولم تنفذ كلمات الله Kalau seandainya di muka bumi ini ada pohon yang seluruhnya menjadi tinta-tinta untuk dituliskan padanya, lalu kemudian terdapat padanya tujuh lautan, lalu kemudian hal itu semua digunakan untuk menulis uh, firman Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua tidak akan mencukupi untuk menuliskan firman dan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. أو حديث فيه قال الله كذا ويقول الله كذا فهو من أدلة إثبات صفة الكلام Dan setiap ayat demikian pula hadis yang di dalamnya terdapat qala Allahu atau yaqulullahu Allahu azza wa jal berfirman atau mengatakan demikian dan demikian maka ini semua termasuk di antara dalil yang menetapkan bahwa Allah azza wa jal memiliki sifat al-kalam atau berbicara مثل ما تقرؤونه أول سورة البقرة seperti apa yang kalian baca di awal surah Al-Baqarah وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Wa ajma'a ala dhalika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ala anna Allah yatakallamu bima syaa' mata syaa' kaifa syaa'. Nah, dan hal itu telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu keyakinan mereka bahwa Allah Azza wa Jal berbicara kapan saja Allah Azza wa Jal menghendaki dan dengan cara apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. وصفة الكلام صفة مدح Dan sifat al-kalam bahwa Allah itu berbicara itu termasuk di antara sifat pujian. والأدلة على <clears throat> هذا كثيرة Dan dalil-dalil tentang hal ini itu banyak sekali. وجميع كتب الله تعالى هي من كلامه عز وجل Dan seluruh kitab-kitab Allah Azza wa Jal itu termasuk bagian dari kalam Allah. التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مم. Baik itu kitab Taurat, kemudian kitab Injil, kitab Zabur, demikian pula lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. والقرآن آخرها والمهيمن عليها Dan Al-Quranul Karim adalah akhir dari firman Allah Azza wa Jal dan yang me- menyempurnakan yang lainnya. قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله Allah Azza wa Jal berfirman yang artinya dan apabila ada seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu maka berikanlah kepadanya perlindungan hingga dia mendengarkan kalam Allah فهذا المشرك ماذا سيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا القرآن maka orang musyrik ini apa yang dia dengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Al-Quranul Karim ini. وقد روى الإمام البخاري في خلق أفعال العباد dan telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad wa fi risalatihi fi aqidah Imam Al-Bukhari dan di dalam risalahnya yang menerangkan tentang aqidah Imam Al-Bukhari an Sufyan bin Uyainah dari Sufyan bin Uyainah annahu احتج لإثبات صفة الكلام بقوله تعالى bahwasanya beliau berhujjah tentang adanya sifat al-kalam bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifatul kalam biqaulihi firman Allah Subhanahu wa taala biqaulihi ta'ala fi surat al-a'raf ala lahu al-khalq wal amr yaitu berhujjah dengan firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam suratul A'raf ala lahul khalqu wal amru ketahuilah bahwa milik Allah Subhanahu wa taala ciptaan dan demikian pula ketetapan. Qala Ibnu Uyainah rahimahullah berkata Ibnu Uyainah rahimahullah tafarraq Allah fi hadhihi al-ayah bainal khalqi wal amr. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan di dalam ayat ini antara al-khalqu antara ciptaan dan al-amru yaitu ketetapan atau keputusan Allah. Qala wal Qur'anu min amrihi la min khalqih. Lalu beliau mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim itu termasuk dari amrullah, dari ketetapan Allah dan bukan termasuk dari ciptaannya. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أن يقول له كن فيكون تفرق بين الخلق والأمر الذي به يكون التكوين والخلق sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Sehingga Allah Azza wa Jal membedakan antara al-khalqu dan membedakan antara uh, al-amru, yaitu apa yang menjadi ketetapan dengan diwujudkannya makhluk dengan ucapan dan firman Allah Subhanahu wa taala kun وهذا القرآن suwarun wa ayatun wa huruf. Dan Al-Quranul Karim ini terdiri dari surah-surah, ayat-ayat dan huruf-huruf. Sami'ahu Jibril min Allah Azza wa Jal. Yang didengarkan oleh Jibril dari Allah Azza wa Jal. Wa sami'ahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Jibril. Dan didengarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jibril. وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم dan para sahabat mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam فحفظوه في صدورهم lalu mereka menjaga dan memeliharanya di dalam dada-dada mereka وكتبوه في صحفهم dan mereka menulisnya dalam lembaran-lembaran mereka وتلته ألسنتهم dan dibaca oleh lisan-lisan mereka وهو في ذلك كله كلام الله dan itu semua termasuk bagian dari kalam Allah وهو حروف أي كلام الله عز وجل حروف وأصوات أي تكلم الله عز وجل بحرف هذه الحروف التي نقرأها وبصوت سمعه جبريل منه وموسى الله. سمع صوت الرب جل وعلا Allah Azza wa Jal berbicara itu dengan huruf-huruf dan dengan suara-suara. Yaitu apa yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan bagian dari firman Allah di mana Allah Tabaraka wa taala berbicara dengan huruf-huruf Demikian pula dengan suara-suara yang didengarkan, didengarkan oleh Jibril dan didengarkan oleh Musa alaihissalam. وفي حديث Abdullah bin Unais wa Jabir في Bukhari dan di dalam hadis Abdullah bin Unais dan Jabir dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari يقول Nabi sallallahu alaihi wasallam, وسلم Allah bi بصوت يسمعه man بعد man قرب Lalu kemudian disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jal memanggil dengan suara yang didengarkan oleh orang yang jauh dan juga didengarkan oleh orang yang dekat. فالقرآن أجمع السلف أنه كلام الله غير مخلوق. Al-Quranul Karim merupakan kesepakatan para ulama ustalaf bahwa ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. وقد قال تعالى في سورة العنكبوت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم dan Allah Azza wa Jal juga berfirman dalam surah Al-Ankabut yang artinya bahwa itu adalah merupakan ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Amma al أتباع جهم بن bin Safwan Adapun kelompok Al-Jahmiyah para pengikut Jahm bin Safwan wa man dan yang semisal mereka yang sepemahaman dengan mereka seperti kelompok Mu'tazilah aina al-Mu'tazilah al-yawm yaitu kaum Mu'tazilah pada hari ini Al-jawab Jawabannya المعتزلة في جميع فرق الشيعة من الزيدية إلى الإمامية الاثني عشرية kaum Mu'tazilah itu ada di seluruh kelompok-kelompok Syiah, mulai dari Syiah Al-Imamiyah, mulai dari Syiah Zaidiyah sampai kepada Syiah Al-Imamiyah Ar-Rafidah. المعتزلة اليوم في فرقة الإباضية من الخوارج Kaum Mu'tazilah pada hari ini itu berada di dalam kelompok Al-Ibadiyah yang mana kelompok ini termasuk dari kalangan Khawarij. فهؤلاء زعموا أن القرآن مخلوق وأنه ليس بكلام لله تعالى Mereka ini semua mereka mengklaim bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk dan bukan firman Allah Subhanahu wa taala. وكانوا قد wasaru bitana lil ma'mun al khalifah al abbasi dan mereka dahulu berhasil uh, memiliki kekuasaan dan mereka uh, menjadi orang-orang dekatnya khalifah al-ma'mun fa'adzab al-a'immah bisijni wal qatl lalu kemudian mereka pun yakni melalui khalifah al-ma'mun ini menyiksa para imam-imam ahlu sunnah dengan dimasukkan ke dalam penjara dan dengan dibunuhnya mereka. Yad'uhum ilal qawl bi khalqil Qur'an. Yang mana dia mengajak dan memerintahkan kepada mereka untuk berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Wa min ha'ula'il a'immah al imamu thabitu sabiru fil mihna Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal imam ahli sunnah. Dan termasuk di antara imam-imam yang mendapatkan ujian pada masa itu adalah imam yang senantiasa kokoh, yang bersabar di dalam menghadapi berbagai macam fitnah di masanya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. فنشر المأمون بهذا في الأمة شرا عظيما Sehingga Khalifah Al-Ma'mun menyebarkan keburukan di tengah-tengah umat pada saat itu. ثم جاء بعده المعتصم Kemudian datang setelahnya pengganti al-ma'mun adalah al-mu'tasim. Thumma ja'a ba'dahu al-wathiq. Kemudian setelahnya diganti oleh al-wathiq. Tataba'a haula'i thalath al-khulafa. Mereka tiga khalifah ini yang saling silih berganti satu dengan yang lainnya. Ala al-qawli bi khalqil Qur'an. Dalam keadaan mereka tetap berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Wa da'wa ila dhalik dan mengajak manusia untuk meyakininya وجعله الدين الرسمي في الدولة dan menjadikan itu sebagai sebuah keyakinan resmi dalam negara وقتل وسجن وضرب من يخالف lalu kemudian membunuh, memenjarakan dan menyiksa orang yang menyelisihi keyakinan tersebut. وعزله من الوظائف الدينية كالإمامة والخطابة والقضاء والإفتاء dan dilengsernya mereka mereka yang berkeyakinan dengan keyakinan ahlu sunnah maka mereka tidak diberi wewenang apapun apakah itu sebagai khatib atau sebagai imam atau sebagai orang-orang yang memegang jabatan di masa tersebut wa adam istinqadhihi min al-asr 'inda al-'aduw al-kafir hmm? wa adam tahririhi min al-asr 'inda al-'aduw al-kafir idza usira al-muslim Alladhi nah. la yaqulu biqaulil jahmiyah. Dan apabila ada dari kaum muslimin yang mereka berpaham ahlu sunnah, ditawan oleh orang-orang kafir, maka khilafah pada masa itu tidak ingin membebaskan orang-orang yang ditawan oleh pihak orang-orang kafir tersebut disebabkan karena keyakinan mereka yang menyelisih keyakinan negara pada saat itu. Bala'un azim wa kabir. Ini adalah merupakan bala yang besar sekali dan keburukan yang menyebar. ودعوة إلى الكفر بالله تعالى باعتقاد أن هذا القرآن مخلوق dan ajakan untuk eh, menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kekafiran pada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk. ماذا فعل علماء السنة مع دولتهم Apa yang dilakukan oleh para ulama sunnah bersama dengan dalam menyikapi negara mereka ketika itu. Awalan tamassaku bis sunnah wa Tabatu alaiha. Yang pertama mereka berpegang teguh kepada sunnah dan mereka kokoh di atasnya. Walam yughayyiru aqidat as-salaf min ajli muwafaqati ad-dawlah. Dan mereka sama sekali tidak merubah akidah as-salaf hanya disebabkan karena ingin mencocoki dan menyesuaikan dengan apa yang menjadi keyakinan negara pada saat itu. Wasabaru al bala wat ta'adib dan mereka bersabar atas ujian dan siksaan. Al-amr tsani perkara yang kedua, lazimu al-jama'ah. Mereka senantiasa komitmen terhadap jamaah. Falam yakhruju 'ala sultan. Mereka tidak melakukan pemberontakan pada penguasa. Walam yad'u ila thawrati alaih. Dan mereka tidak mengajak manusia untuk bangkit melakukan perlawanan kepada penguasa. Walam yukaffiruhu walam yukaffiru daulatah. Mereka tidak mengafirkan penguasa dan tidak mengafirkan negaranya. Wa in kana al nafsuhu kufran akbar. Meskipun ucapan yang menjadi keyakinan negara itu sendiri merupakan bentuk kekufuran, kufur akbar. Li'azim syubhah Disebabkan karena begitu dahsyatnya syubhat pada saat itu. التي لبس بها علماء المعتزلة والجهمية على الخليفة وأعوانه Yang mana syubhat itulah yang kemudian dikaburkan kepada para penguasa pada saat itu yang datang dari kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول maka Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Alaikum bis sabri wa du'a. Kewajiban kalian adalah bersabar dan senantiasa berdoa. Walamma ja'ahu unasun min tullabil ilm yashtakun min azim syar. Dan ketika ada beberapa orang dari kalangan para ulama mendatangi Al-Imam Ahmad, mereka mengadukan tentang keburukan yang terjadi di negeri mereka la'allahu ya'zan lahum fil khuruj 'ala al-khalifah. Mereka berharap semoga saja Imam Ahmad mengizinkan mereka untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan pada khalifah. Faqala la taf'alu hadha khilaful athar. Maka Imam Ahmad menjawab, jangan sekali-kali kalian melakukannya. Ini menyelisihi riwayat-riwayat yang datang dari Nabi. Aina ahadithus sabr? Di mana hadis-hadis tentang kesabaran? Isbiru hatta yastariha barrun aw istarahu min fajir. Di mana di dalam hadis disebutkan bersabarlah kalian agar kemudian orang yang baik itu istirahat dan kita pun merasa aman dari orang yang fajir. La tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin. Jangan kalian menumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin. Hadza khilaful ahadith wal athar. Ini menyelisih hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Fahakadha hum ahlus sunnah. Maka demikianlah mereka ahlus sunnah itu. Yasbiruna ala al-haq. Mereka bersabar di atas al-haq. Wa yad'una ilaihi al-khalq. Dan mereka senantiasa mengajak manusia untuk bersabar di atasnya. Wa yalzamuna al-jama'ah. Dan mereka komitmen kepada al-jama'ah. Fala yakhrujuna ala duwalihim wa hukumatihim maka mereka tidak melakukan pemberontakan dan perlawanan kepada penguasa-penguasa mereka. Wa in sadara minha ma sadar. Meskipun apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh pihak negara itu. Wa inna ma yasbirun. Namun yang menjadi kewajiban mereka adalah bersabar. Wa yad'un Allah azza wa jal. Dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah azza wa jal. Yad'unahu lil an yubassirahum Allah Mereka mendoakan kebaikan kepada para penguasa. Semoga Allah Azza wa Jal memberi penerangan ilmu kepada mereka. ويدعون الله بكشف البلاء والغمة Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jal segera menyingkap musibah yang menimpa umat ini. ويدعون الله لأنفسهم وعامة المسلمين بالثبات على السنة والنجاة من البدعة والفتنة dan mereka senantiasa mendoakan untuk diri-diri mereka dan untuk kaum muslimin secara umum agar mereka senantiasa komitmen terhadap sunnah dan bersabar di atasnya serta kokoh di atasnya. Idan yasbiruna wa yad'un wa tsalitsah wa yunasihuna man wallahu Allahu amrahum sirran bainahum wa bainahum Jadi yang pertama adalah mendoakan mereka, yang kedua adalah bersabar, kemudian yang ketiga mereka senantiasa menasihati para penguasa tersebut secara rahasia antara mereka dengan para penguasa itu bukan di khalayak ramai. فمن يخالف عقيدة السلف وإجماعهم القول فمما يخالف عقيدة السلف وإجماعهم القول بخلق القرآن maka termasuk di antara keyakinan yang menyelisihi keyakinan para ulama ustalaf dan kesepakatan mereka adalah pendapat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kama qulna lakum mawjuda fil, fil mu'tazilah. Sebagaimana yang kami sampaikan kepada kalian bahwa keyakinan ini ada di tengah-tengah kaum mu'tazilah. Wal mu'tazilah al-yawm fi jami' firaq asy-syi'ah wal ibadiyah min al-khawarij dan kaum Mu'tazilah pada hari ini itu terdapat di dalam seluruh kelompok-kelompok Syiah demikian pula Ibadiyah yang mereka termasuk bagian dari kelompok Khawarij. وفي الذين يسمون أنفسهم بالمفكرين العقلانيين الإسلاميين Demikian pula pemahaman ini terdapat di antara mereka-mereka yang disebut sebagai para pemikir Islam. فما يخالف هذه العقيدة موجود بين المسلمين للأسف Maka orang yang menyelisihi akidah ini itu ada di tengah-tengah kaum muslimin dan itu sangat disayangkan sekali. ولا يزال أناس يدعون إلى هذه العقيدة الخبيثة Dan masih ada saja orang-orang yang mereka mengajak untuk meyakini akidah yang buruk ini. أي عقيدة خلق القرآن Yaitu akidah bahwa Al-Quran makhluk. فينشرونها ويكتبون فيها ويحاربون أهل السنة Di mana mereka menyebarkannya dan mereka menulis tentangnya dan mereka memerangi ahlus sunnah. فالمسلمون ولله الحمد يعتقدون أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق Adapun kaum muslimin walhamdulillah mereka senantiasa meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah dan bukan makhluk. يعتقد هذه العقيدة الرجال والنساء والكبار والصغار Hal ini merupakan keyakinan kaum muslimin, baik kaum lelaki, kaum wanita, demikian pula dari kalangan anak-anak dan orang tua. وقد ألف العلماء في هذه المسألة مؤلفات Dan para ulama telah menulis permasalahan ini dalam beberapa karya ilmiah. إن شاء الله تجدونها وتقفون عليها في طريقكم في طلب العلم Insya Allah kalian akan mendapati karya-karya tulis tersebut pada saat kalian berjalan melalui talabul ilm. والآن أنتقل إلى المسألة الثانية Dan sekarang kita berpindah ke permasalahan yang kedua. المسألة المسألة الثانية قوله رحمه الله والإيمان قول وعمل Permasalahan yang kedua yaitu perkataan beliau rahimahullah iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Hadhihi masalah laha asma'. Permasalahan ini memiliki nama-nama. Fayuqal mas'alatul iman. Ia disebut permasalahan iman. ويقال مسألة الأسماء والأحكام dan juga dinamakan ini permasalahan nama-nama dan hukum-hukum. ويقال مسألة فاسق الملي dan juga permasalahan ini disebut permasalahan fasik yang ada di dalam agama ini. ومسألة مر حكم مرتكب الكبيرة أو الكبائر dan juga termasuk dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar. رقم اثنين Nomor yang kedua. رقم أول أسماؤها. رقم اثنين yang pertama tentang nama-namanya dan yang kedua. أيوة. هذه المسألة أول مسألة اختلفت فيها الأمة وافترقت. Permasalahan ini termasuk atau merupakan permasalahan yang pertama yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat ini. وذلك حين خرجت الخوارج yang demikian itu ketika kaum khawarij mereka keluar melakukan pemberontakan فكفروا أصحاب الكبائر di mana mereka mengafirkan para pelaku dosa besar وقالوا باستحلال دمائهم وأموالهم في الدنيا dan mereka berkeyakinan tentang halalnya darah-darah mereka di dunia. Demikian pula halalnya harta-harta mereka. Wa qalu bi khuludi ahli al-kaba'ir fi nar jahannam dan mereka juga berkeyakinan tentang pelaku dosa besar itu hukumnya kekal di dalam neraka. Thumma jaa'a fi muqabalihim al-murji'ah Kemudian yang berkebalikan dengan keyakinan mereka adalah kelompok murjiah. فسموا صاحب الكبائر مؤمنا كامل الإيمان Di mana mereka menyebut pelaku dosa besar itu adalah seorang mukmin yang memiliki keimanan sempurna. وقالوا إن أعمال القلوب وأعمال الجوارح ليست من الإيمان dan mereka mengatakan bahwa amalan-amalan hati demikian pula amalan-amalan fisik anggota tubuh itu tidak termasuk bagian dari definisi keimanan. al-Mu'tazilah. Lalu kemudian datanglah kaum Mu'tazilah. Fawafaqu al-Khawarij fi hukm murtakib kabira fil akhirah. Di mana mereka sesuai pemahaman mereka dengan kelompok Khawarij dalam menghukumi pelaku dosa besar di akhirat. فقالوا إذا مات صاحب الكبائر من غير توبة فهو مخلد في النار Di mana mereka mengatakan apabila pelaku dosa besar mati tanpa dia bertaubat maka hukumnya kekal di dalam neraka. وخالفوا الخوارج في اسمه وحكمه في الدنيا Namun kelompok Mu'tazilah menyelisihi kelompok Khawarij dalam menyikapi pelaku dosa besar dalam hal nama dan hukumnya di dunia. فقالوا لا نسميه كافرا كما تقول الخوارج ولا نسميه مسلما أو مؤمنا Maka mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kita tidak menamakan mereka kafir seperti yang dilakukan oleh kelompok Khawarij dan kita juga tidak menyebut mereka sebagai seorang muslim dan mukmin. ولكن نجعله في منزلة بين المنزلتين namun kita menjadikannya di satu kedudukan di antara dua kedudukan wala nastahillu damahu wala malah dan kita tidak menghalalkan darah dan hartanya wa innama hum yani al-mu'tazilah yu'amiluna ashab al-kaba'ir mu'amalatan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil munafiqin di mana kaum Mu'tazilah itu menyikapi para pelaku dosa besar seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyikapi orang-orang munafik. Lakinnahu indahum idha mat ittafaqu ma'al khawarij ala khuludi fil nar. Namun dalam keyakinan mereka pelaku dosa besar itu jika mati maka pemahaman mereka sama dengan kelompok khawarij di mana mereka meyakini orang yang demikian kekal di dalam neraka. Summa ja'at ba'dahumul Jahmiyah. Kemudian setelahnya datang kelompok Jahmiyah. Faqalu fil iman qawlan la lam yasbiqhum ilaihi ahad. Di mana mereka berpendapat tentang permasalahan iman di mana mereka mengeluarkan sebuah pendapat yang tidak didahului oleh siapapun. Faqalu innal iman faqat mujarrad al-ma'rifah aw al-'ilm Di mana mereka mengatakan bahwa yang dimaksud iman itu hanya sekedar mengetahui atau mengilmui. فإذا عرف أن الله حق أو أن الله موجود فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان ولو قتل الأنبياء وكذبهم وكفر بالله وأشرك مع الله لأنه يعرف أن الله موجود نعم Di mana mereka berkeyakinan bahwa seseorang apabila dia telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu ada, maka dia adalah seorang mukmin walaupun dia menyekutukan Allah, walaupun dia membunuh para nabi, walaupun dia mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi, walaupun dia melakukan apa saja, dia tetap menjadi seorang mukmin. Wa qauluhum hadza kufrun billahi azim Ucapan atau keyakinan mereka ini adalah merupakan bentuk kekafiran kepada Allah. Kama نقله شيخ الإسلام عن السلف من عندي نوكل على شيخ الإسلام دليل فرع علماء السلف تعرفون من نقصد شيخ الإسلام من شيخ الإسلام آه. شباب من شيخ الإسلام اسأل اسأل انت اسأل انت آه؟ ابن تيمية إذا قلنا شيخ الإسلام وإذا قال علماؤنا شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى Apabila disebut Syekhul Islam, maka yang dimaksud oleh Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Wa Zad Al-Harrani. وزاد Eh, ana tarakta. آه Abu Al-Harrani ابو الحراني الدمشقي الشامي نكمل أنا مصحصح معاك آه. انتبه ها لسه ما شربت القهوة استنى شرب. أما المرجئة الأوائل فهم مبتدعة فقط قولهم قول بدعة Adapun kelompok Murji'ah yang awal, mereka itu hanyalah merupakan ucapan yang bid'ah saja. وكذا الخوارج Demikian pula kelompok Khawarij. ثم في بلدة سجستان أو خراسان قام رجل اسمه محمد بن كرام السجستاني Lalu kemudian di sebuah negara yang bernama Sijistan atau Khurasan uh, muncul seseorang yang bernama Muhammad bin Karam As-Sijistani. فزعم أن الإيمان القول باللسان فقط. di mana dia mengklaim bahwa yang dimaksud iman itu adalah cukup mengucapkan dengan lisan saja. Faman qala bilisan la ilaha illallah faqad kamula imanuh. Barang siapa yang secara lisan dia mengucapkan la ilaha illallah maka telah sempurna imannya. Walau kana ولو كان هناك من باطل ولو كان لكنه عنده يوم القيامة يكون المنافق ترك التشلل akan tetapi pada hari kiamat ia tetap yang dia sebagai munafik yang dimasukkan ke dalam dasar neraka yang wahada tanamurihim wa qirabihim قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الله عز وجل وفي ذاك الوقت جاء لا تكلمون لأن فلا وقريتون لا تحدثني فلا المتكلمون أهل الكلام وكان منهم الحسن الأشعري وجماعة dan di antara mereka yaitu seorang bernama Hasan al-Ash'ari dan beberapa orang-orang فقالوا الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان bahwa iman itu adalah membenarkan meyakini dalam hati dan dalam lisan فمن أتى الى فقد حمل الإيمان فهؤلاء الأربعة المرجئة الأوائل ويسمون مرجئة الفقهاء dan mereka juga dinamakan murjiah fuqaha atau murjiah penduduk ثم مرجئت الجهمية ومرجئت الأكرامية والمتكلمين كلهم اتفقوا على أمور كلها باطل فاتفقوا على أن الأعمال ليست داخلة بالإيمان فهو amalan itu bukan bagian dari iman. وأن من أتى بما يقولون أنه إنه إيمان فهو كامل الإيمان Dan barang siapa yang menanamkan sesuatu dari perkara tersebut maka dia sempurna keimanannya dalam bahasa mereka. Wa anna murtajim al-jabirah kamil iman. Wa anna murtajim al-jabirah kamil iman. Dan bahwa satu sempurna iman. فذكرنا لنا قول الخوارج وقول الخوارج berbagai macam pembagian dari mereka itu di sisi yang lain. الخوارج والمعتزلة من جهة الغلو والإفراط Kelompok Khawarij dan Mu'tazilah mereka berada di sisi ekstrim dan hulu. والمرجئة بكرامهم من جهة التساهل والتفريط والتضييع Sementara eh, dari sisi yang lain kelompok Murji'ah mereka berada di sisi meremehkan, melalaikan dan eh, menyia-nyiakan. ومذهب الصحابة والسلف وسط بينهما يتضح ذلك الأمور أولا دلت التجلى من الكتاب والسنة اما جميع الأخبار الصالحة من الإيمان القرآن والسنة ثم يؤكل وهو حضور أعمال عمل صالح لتترك سبة سبة فقد قال الله تعالى وما كان الله يطيع إيمانكم قال ابن عباس غير أي صلاة أنزل بمعنى الله سبحانه وتعالى Subhanahu wa taala berfirman wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan keimanan kalian dan telah disebutkan penafsirannya oleh Abbas dan yang lainnya yang dimaksud iman di sini adalah sholat dia menghadap ke Baitul Maqdis وقال صلى الله عليه وسلم في الطهارة الطهور شطر الإيمان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق أن بالصوتي فهو بصوتي قربة أسفار الإيمان وفي الصحيحين حيث صلى الله عليه وسلم الإيمان بطعن وسطون شعبة عند دمه بالبر والمسلم صلى الله عليه وسلم إيمان إيمان نمو جبب جبب جبب أعناها قول لا إله إلا الله yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah wa adnaha ma'aqada al-qarib dan yang terendah adalah penyikit yang terbuat dari jalanan wal haya'u sifatun min al-iman dan sifat malu merupakan salah satu cabang dari keimanan al haya'u dan sifat malu termasuk di antara amal وقد بوب katsir syu'ab al-iman. Dimana banyak yang mengikuti jenazah dan termasuk bagian dari keimanan. Bab yang tusuk bagian dari keimanan. Wa dzakara hadits man qarana beliau menyebutkan hadis barang siapa yang berpuasa puasa iman dan mengharap ridho Allah maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah وعطف الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات العمل الصالح على الإيمان من عطف بعض الجزء على الكل أو الله بعد العام. amalan-amalan soleh di dalam Al-Quran Al-Karim diikutkan kepada iman itu termasuk di antara eh, bentuk juz al-qulub artinya mengikutkan sebagian kepada yang bersifat umum yaitu maksud beliau bahwa amalan soleh itu adalah mendatangkan bagian dari iman itu secara umum. Misal qawli ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح والعمل الصالح من الإيمان ولكنه عطفها على بعض بيان أهميتها seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Asr sesungguhnya manusia itu berada dalam bagian iya, iya. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Maka berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran itu bagian dari amalan saleh dan amalan saleh itu bagian dari keimanan sendiri di mana disebutkan secara khusus untuk menerangkan tentang urgensinya dan pentingnya perkara-perkara مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala artinya hendaknya kalian memelihara salat-salat kalian dan peliharalah as-salatul wusta فذكرها خاصة بعد العام أهميتها maka Allah menyebutkan salat al-wusta secara khusus setelah disebutkannya salat secara umum untuk menjelaskan tentang urgensinya من يخبرني من الشباب ما هي الصلاة الوسطى شيخ الإسلام دري الصلاة الصلاة الله الله الله الله الله الله هذا من الكبار لا لا لا لا لا yang tunduk kepalanya ah tuh, tuh, tuh. Apa itu Antum yang yang yang yang boleh Ah, coba, coba, coba. Ya, di belakang saja. Ah, mayat salat. Nanti hadiahnya هون صبر صلاة العبد أحسن بارك الله فيك جزاك الله خيرا صلاة الوسطى صلاة العبد ومثل قوله تعالى من الله عز من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر فذكر جبريل وميكال وهم فمن pula Allah وجبريل wa كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, para malaikatnya, para rasulnya, dan Jibril dan maka disebutkan Jibril Jibril itu telah disebutkan sebelumnya kata malaikat Jibril. فإذا الأعمال هي من الإيمان maka amal-amal itu merupakan bagian dari keimanan. الأمر هذا الان الان اول اذا جعلناها جوابا فتقول للسؤال وهو افضل اذا جعلت sebagai jawaban هو ini adalah merupakan sebuah pertanyaan ma فتأتي الجواب أو وعمل فنحن سنسأل أيضا عن السؤال أي ما نقول الإيمان الذي فرضه الله وأوجبه على عباده maka kita menjawab yang dimaksud kita ini adalah iman yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para Al-iman wa'ada ashabahu keimanan yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang dunia untuk masuk dalam surga tanpa melalui proses penghisaban. Dan pertanyaan itu adalah tentang iman yang mencegah seseorang masuk لأنك إذا تقبلت هذا الإيمان كنت معرضا لوعيد دخول النار Sebab apabila engkau memiliki kekurangan terhadap iman ini, maka engkau termasuk di antara orang yang mendapatkan ولكنك إذا دخلت ولكن إذا دخلها صاحب الكبائر ولكن إذا دخلها صاحب الكبائر ولكن إذا دخلها صاحب الكبائر لا يسمى الصلاة العبدية لأن معه هذا يخرج من النار كما تقدم معه في أحاديث الشفاعة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يقول نزل نزل نزل شاء الله أيوة، أيوة، أيوة. بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد حدث الطاعون ومنها قوله الحديث يخرج من المال من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان Dan di antara yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan kepada penghuni neraka keluarkanlah dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat semut dari keimanan. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان Keluarkanlah dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada timbangan satu biji gandum dari keimanan. إذا كانت إيمانا Maka di sini engkau memiliki dua iman. إيمان إذا أتيت به منعك من دخول النار Ada keimanan yang apabila engkau memilikinya dari masuk ke dalam neraka. Wa iman yamna'u sadaqat muslimin min al-khulud dan keimanan yang mencegah para pelaku maksiat dari kaum muslimin yang menyebabkan mereka tercegah untuk dikalkan di dalam neraka. إذا ما هو الإيمان الذي عرفناه بقول المؤلف قول وعمل Lalu apa yang dimaksud iman yang telah disebutkan definisinya dari ucapan penulis bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. قلنا واحد هو الإيمان الذي فرضه الله على عباده Yang dimaksud pertama adalah bagaimana yang Allah wajibkan kepada para hamba. هو الإيمان الذي وعد الله عبده بدخول الجنة بغير الموجود بدخول الجنة yaitu keimanan yang Allah menjanjikan kepada para nabi yang masuk ke dalam surga. huwa iman alladhi Yang ketiga yaitu keimanan yang mencegah seseorang masuk ke dalam neraka. Idza ataka al-'abd apabila itu dimiliki oleh seorang hamba. iman dan yang keempat yang dimaksud di sini adalah keimanan yang bersifat mutlak. Makna yang dimaksud iman yang mutlak iman yang sempurna dari keimanan yang wajib. فقول أهل السنة السلف الصالح الإيمان قول وعمل متى بركتان أهل السنة بركتان أهل العلماء السلف إيمان إيمان أدلالات وجفا ودن فرطوابا هو رد على الأعمال عن الإيمان المتقدم itu adalah merupakan bantahan dari kelompok-kelompok yang keluar amanah itu dari dari iman yang telah lalu berlalu. Wabima anna al dan bahwasanya apabila kita mengetahui amalan itu termasuk bagian dari keimanan فإنه يزول maka iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. وأهله يتفاضلون ليس كلهم سواء Dan kaum mukminin itu orang-orang yang memiliki iman itu bertingkat-tingkat, tidak pada satu level. وقد دلت الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه Dan dalil-dalil telah menunjukkan tentang bertambahnya iman dan juga bisa berkurang. كقوله تعالى آمن الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فأما الذين وإذا تليت وإذا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka hal itu menambah keimanan mereka dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah وقال صلى الله عليه وسلم منكرا فليغيره بلسانه فبيده بيده بلسانه فان لم يستطع بالقلب وذلك اضعف الايمان صلى الله عليه وسلم Barang siapa yang melihat akan Apabila dia tidak mampu maka dia berubah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu maka dia berubah dengan hatinya. Dan itu adalah keimanan yang paling lemah. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من الضعيف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم sabda seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dari وتقدم في أحد الشفاعة من قال لا إله إلا الله وقلبه مثقال ذرة هذا دل على الإيمان هذه الدرجة Dan telah lama dari hadis tentang syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dikatakan kepada neraka keluarkanlah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat seberat semut dari keimanan maka ini menunjukkan bahwa keimanan itu melemah sampai pada derajat tersebut. وقد روى الإمام الحميدي تلميذ ابن Ya, dalam risalahnya yang berjudul Usul Sunnah bahwa bahwa maka beliau mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Lalu saudaranya yang bernama Ibrahim bin Uyainah berkata, apakah iman itu bisa berkurang wahai Muhammad?" Faqala lahu lahu أحمق ينقص حتى لا يبقى منه شيء Maka Ibnu Uyainah Sufyan bin Uyainah menjawabnya dan mengeluarkan kalimat yang keras. Baik orang-orang bodoh seakan-akan itu yang beliau katakan bahwa lalu beliau mengatakan bahwa iman itu bisa berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun. فالذي يعتبر أهل تبع الأدلة أن في من يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون الجنس فمن ذلك يأتينا من أهل السنة والجماعة وهو إيمان الإسلام بعد dan orang-orang yang memiliki keimanan itu bertingkat-tingkat kedudukan mereka. وهذا الإيمان انتبهوا وهذا الإيمان هو الذي ينفع الأحاديث عن أصحاب الكبائر هو الذي ينفع الأحاديث Dan keimanan inilah yang yang dinafikan dari para penghuni atau para pelaku dosa besar dalam hadis-hadis yang nanti akan disebutkan. مثل قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من هو يا رسول الله قال قال من لا يأمن جاره فوالله فقرتيه النبي صلى الله عليه وسلم demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman mereka bertanya siapa itu wahai Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seseorang yang tetangganya tidak aman dari keburukan aina iman wajib kamil yang dimaksud tidak beriman di sini bahwa dia tidak memiliki keimanan yang wajib yang sempurna ومثل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم Demikian pula seperti firman Allah Subhanahu wa taala demi Rabbmu bahwa mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau yaitu Rasulullah hakim terhadap hal-hal yang diperselisihkan di antara mereka. وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يسرق الخمر حين يشربها وهو مؤمن هذا الحديث متفق عليه حديث ابي هريره رضي الله عنه فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بداء رسول دينا فلا سبيل دينا لا سبيل دينا dan tidaklah seorang itu mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia beriman dan tidaklah seorang itu minum khamar pada saat dia minum khamar dalam keadaan dia beriman ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه Demikian pula seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beriman sama seorang hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk diri sendiri dari kebaikan. iman. Yang dimaksud tidak beriman tidak menjadi orang-orang orang yang kesempurnaan. Allah Taala إنما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أي حققوا الإيمان أتوا بحقيقة الإيمان أي أتوا بخصاله الواجب عليهم أتوا بكماله الواجب أولئك هم المؤمنون حقا ماذا Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya kaum mukminin adalah orang-orang yang berfikir هاي طلع الله بس نقول يا حديث البراءة حديث البراءة mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka lalu Allah mengatakan bahwa mereka adalah kaum mukminin mereka orang-orang yang memiliki hakikat keimanan keimanan sempurna yang oleh وهنا سؤال من لم يقم يقمن الحق ماذا يقول maka di sini ada pertanyaan seseorang yang tidak termasuk mukmin yang lalu bagaimana الجواب عند أهل السنة في هذه الآية جوابا بأن الله أمر أهل السنة في هذه الآية أولئك هم المؤمنون حقا أي إيمانا كاملا وهو kaum mukminin yang hakiki yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman yang sempurna. فمن لم يحقق الإيمان يمكن الحق ونقص maka barang siapa yang tidak termasuk dari seorang mukmin yang hakiki maka dia memiliki iman yang kurang ولما دلت الأدلة على أن الأعمال من الإيمان أعمال القلوب وأعمال الجوارح maka tatkala dari dalil menunjukkan amalan itu termasuk bagian dari keimanan baik baik baik baik baik baik amalan demikian pula amalan jasmani والواحد من ذلك أنه قد أتى بالعمل كما أمر الله dan salah seorang di antara kita tidaklah memperhatikan atas dirinya bahwa dia telah melakukan keamalan tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Jazahu an yastahli an yaqul ana mu'min insyaallah. Maka diperbolehkan bagi seseorang untuk mengucapkan istisna dalam keimanannya yaitu yang mengatakan saya seorang mukmin insyaallah. قال الإمام أحمد بن حنبل الإيمان قول وعمل فقد أتينا بالقول ولا ندري عن العمل فنقول إن شاء الله Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, iman itu mencakup perkataan dan perbuatan. Dan kami telah mendatangkan ucapan kami. Adapun amalan kami kami tidak mengetahui sehingga kami mengatakan فيعتبر المؤمن إن شاء الله فالخلاصة في هذا maka kesimpulan dari Anna sahabat salaf salih bahwa para sahabat dan salaf salih al-iman indahum qawlun wa amal bahwa keimanan menurut pandangan mereka adalah ucapan dan perbuatan. والقول هو قول القلب بتصديقه وعمل عمل القلب بالمحبة والخشية والتوكل وقول اللسان وعمل الجوارح Maka yang dimaksud bahwa ucapan ini mencakup ucapan hati dan amalan hati. Ucapan hati yaitu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Adapun amalan hati yaitu rasa-rasa seseorang kepada Allah, rasa cinta seseorang kepada Allah dan yang lainnya. Kemudian ucapan lisan, kemudian amalan anggota tubuh. ولهذا فإن مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن لا نفس إيمان أو مؤمن بالإيمان لا كبيرة Oleh karena itu, menurut ahlu sunnah bahwa seorang pelaku dosa besar dia dianggap sebagai seorang mukmin yang memiliki keimanan yang kurang atau disebut juga dia mukmin dengan keimanannya dan dia disebut dengan dosa besar yang dia lakukan. ومؤمن بأحكام الدنيا Dan dia tetap menjadi seorang mukmin dalam hukum-hukum di dunia. فيدخل في شرط في عتق الرقبة المؤمنة إن كان Maka dia termasuk di dalam uh, syarat pembebasan pembebasan seorang dari budak meskipun budak itu atau hamba sahaya itu termasuk pelaku dosa besar. Dia termasuk dalam bentukan iman. وغيرها من الأحكام المعلقة في الإيمان Dan yang lainnya dari hukum-hukum yang berkaitan dengan iman di sini. مثل قول المؤمن للمؤمن كالبنيان seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti sebuah bangunan وعدم جواز لعن المؤمن من قلب dan tidak diperbolehkan seorang melaknat mukmin yang lain seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya. فليس المراد اللعن لمن لم يكن مرتكبا كبيرة للكبائر Maka bukan yang dimaksud larangan melaknat seorang mukmin di sini adalah larangan hanya ditujukan kepada seorang mukmin yang tidak melakukan dosa besar. هذا هو وهذا هو Ini namanya dan ini juga hukumnya dalam kehidupan pribadi. أما في اليوم الآخر Adapun dalam kehidupan akhirat, فإنه إذا مات فأخذه إلى الله bahwa apabila seorang itu meninggal maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Insyaallah azza wa jalla fa'ahu ghafara. Apabila Allah menghendaki maka Allah mengampuni dosanya. Wa insyaallah azza wa jalla 'azzabahu 'ala 'abadihi. Dan apabila Allah menghendaki maka Allah menyiksanya sesuai kadar dosa yang dia lakukan. وإن عذبه على عباده فإنه لا يعذبه بالنار بل يخرجه إلى الجنة. Dan apabila Allah Azza wa Jalla menyiksanya disebabkan dosa besar yang dia lakukan, namun Allah tidak menyekalkan dia di dalam neraka dan Allah akan mengeluarkannya darinya. كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة في رواية وليس مسلمة Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah masuk dalam surga kecuali jiwa yang menyembah Islam nafsu muslimah dan dalam riwayat yang lain nafsu muslimah jiwa yang beriman. هذه خلاصة مهمة Ini adalah kata dan kata yang penting. حاولت اختصارها Saya berupaya untuk meringkasnya. وأرجو أن تكون مع الاختصار واضحة dengan kami tetap tetap dipahami dengan iman. وأختم بتنبيه الأول أن هذا التعريف قول وعمل هو الأكثر مشروع وهو من من ucapan dan amalan ini adalah merupakan definisi yang paling populer dan masyhur di kalangan para ulama sekarang. Waqad sya'a anhum ghairu dari para ulama sekarang definisi yang lain. Misal qaul wa amal wa niat. Seperti ucapan mereka bahwa Quran adalah ucapan amalan dan niat. Atau qaul wa amal wa niat wa Atau ucapan mereka yang itu adalah menga- mencakup perkataan, perbuatan, niat dan sesuai dengan sunnah. واشتهر أيضا عند كثير من متأخر أهل السنة اعتقاد بالجنان القلب وقول باللسان وعمل بالأركان dan juga termasuk yang populer khususnya di kalangan ahlu sunnah belakangan ini mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah keyakinan dalam hati ucapan dan lisan dan amalan anggota tubuh يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان dan berkurang dengan kemaksiatan وعليه فأهله يتفاوضون بالإيمان وليسوا في سواء maka di mana definisi ini orang yang menerima iman itu bertingkat-tingkat bukan di satu level atau satu tingkatan على المسلم أن يحرص على ما يزيد في إيمانه من الواجبات التي وجب الله عليه فكل طاعة إذا ذكرت الله وتعلمت وعملت زادت apabila engkau mengingat Allah berzikir kepada Allah dan engkau mempelajari penutup ini maka bertambah keimananmu. Wa idza nasita dhikrahu wa jahilta wa amal fi wajib muharram maka apabila itu lalai dan dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau jahil tentang Allah dan engkau kurang di dalam ini Allah Subhanahu wa taala dan kemudian untuk menjaga jalan perbuatan kemaksiatan maka berkurang keimanannya. التنبيه الثاني يوم فلنسعى إن شاء الله إلى كتب أئمة السنة المتقدمين في هذه المسائل. ilmu kepada kitab-kitab para ulama terdahulu dalam permasalahan hal-hal ini مثل الإيمان إيمان أبي عبيد القاسم بن سلام seperti kitab yang ditulis oleh وكلها وكلها وكلها موضوعة تحقيق إمام أهل السنة والأثر المجدد للعقيدة ناصر الألباني ولا oleh Imam nah, nah, nah. Mujaddid al-Asr yang peringatan yang baru muncul di sekarang. Tastaqbilunahu wa Ada tadi baik baik. Sekarang baru muncul di آه نعم نعم, نعم،, نعم،, نعم. أريد صوت على على الحمد لله واحد واحد واحد واحد هذا لمعرفة الإيمان الذي أوجبه الله على ومعرفة المخالفة هذا ينبغي أما مسألة الكفر والتكفير والإخراج من الإيمان بالجزية هذا كنت masalah kufur dan menafsirkan orang lain dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar secara menyeluruh dari agama. Falahu adillahu masalah wa abwab ukhra. Ini ada permasalahan-permasalahan dan yang mengambil eh, pendapat atau mengambil orang lain dari dari وهذا بين لنا أئمة السنة الرد على المرجئة Dan dalil ini diterangkan oleh para imam sunnah untuk membantah kelompok murjiah. والمرجئة الذين رد عليهم أول الأمر Kaum murjiah yang dibantah oleh orang-orang salaf dahulu. Mereka adalah kelompok murjiah yang masih menyanyikan keyakinannya dan penyimpangan. وقد انتهيت مع الدكتور dan kalian telah sampaikan فباب التعريف وبيان ما هو الايمان الواجب على العباد أخذتم مختصره الآن أما بعد هذا يكبر ما يوجد الكفر والردة وما يكون صاحبه حتى يكون صاحبه في النار هذا باب الاحترام والله أعلم Jadi tadi yang telah hukum-hukumnya dan kelompok-kelompok kelompoknya, Adapun yang berkaitan masalah kekuburan kemudian hukum mengkafirkan orang lain, maka ini juga merupakan hukum dan bab sendiri. Walaupun hukum al-an al-waqt al-maghrib